يغدو فبائن الشهوة أو موبكها Famu'tikuha wa mubikuha. Nah, famu'tikuha wa mubikuha. Sekarang kita sebutkan As-sabru diya'un Ma mana diya'una? Ya Harith wal ihraq min al hararah wal ihraq an-nur namun di dalamnya ada Nah, macam dari pala palas dan juga bisa membakar. Wadli lalah ada anda Muhammad Maju-maju ini yang di belakang jangan masih kosong. Ayo maju sini eh, Ayub sini masih longgar masih cukup ini dalil anda anda kebar Hayatullah Dia Walladhi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura Telah kita jelaskan juga As-sabru yang qasimu ila salahati akasam Ya eh, jamil an ma'asyatillah ala akdarillah Baik, kita jelaskan kita ulang kembali as-sabru ala taatillah. Pengertiannya adalah antajdahid nafsaka ala fi'lul khairat antazdahid jadi ya, engkau bersungguh-sungguh jadi ya. di dalam melakukan kebaikan-kebaikan anfiil khairat kesabaran dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini dibutuhkan dengan kesungguhan karena terkadang Qad wujida ala nafsihi al-kasal wan naum wal muhadatsah aidan wal ittija Terkadang dalam dirinya itu ada sifat malas. Kadang tidur atau mengantuk. Kadang juga butuh berbincang-bincang dengan rekan-rekannya. Kadang juga butuh berparing. Wahakata. Di pagi hari misalnya dingin, menjadikan malas seorang mau salat subuh berjamaah. Ketika panggilan sesuai pendapat jumhur as-salatu khairu min naum harus sungguh sungguh mendatangi salat berjamaah salat subuh walaupun dalam kondisi malas atau kondisinya sedang ngantuk yang luar biasa ini adalah dibutuhkan kesabaran dan itulah Allah sebutkan di sana banyak dalil yang menunjukkan tentang perkara ini. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Wa'mur ahlaka dan perintahkan kepada keluargamu bis-salati untuk melakukan salat wastabir 'alaiha dan bersabarlah di dalam melakukannya. Untuk melakukan sholat dibutuhkan kesabaran. Sebutkan kemarin sta'inu bis sabri was Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan melakukan sholat. Wasta'inu bis sabri was wa innaha lakabiratun illa al khashin. Sungguh sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau orang tidak punya kesungguhan ketika sholat bagaimana? <clears throat> ketika sholat pandangannya ke sana kemari Diperhatikan, perhatikan. Pandangnya ke sana kemari. Kadang sholat dengan apa? Dengan sangat cepatnya. Tidak bersabar untuk duduk lama. Tidak bersabar untuk membaca Al-Fatihah dengan sempurna. Nah, tidak bersabar untuk membaca tahiyat dengan sempurna. Padahal jelas <clears throat> innallaha la yanzur ila salati rajul la yuqimu sulbahu 'inda ruku'ihi wa sujudihi. Hadis Anas bin Malik. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat seorang salatnya seseorang tatkala tidak menyempurnakan tulang sulbinya ketika rukuk dan sujud. Tidak sempurna misalnya rukuknya belum demikian mapan langsung berdiri. Seperti orang awam. Allah alhamdulillah begitu langsung. Allah akbar. belum belum sampai duduk dengan sempurna langsung sujud lagi. Allah akbar, Allah akbar begitu. Yang demikian, soal demikian ini tidak akan diterima oleh Allah Swt. Allah tidak akan melihatnya. Perhatikan anak kecil ini. Sholatnya main-main. Itu percuma saja. Allah tidak akan melihat sholatnya seorang tatkala tidak menyempurnakan tulang sulbinya atau tulang rusuknya. Nah, ini bagian belakangnya. Ketika ruku dan sujud, Nah, ini dibutuhkan kesabaran. Dalil yang kedua. Saya nah, sebutkan juga kemarin wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajah. Dalam soal kafi dan bersabarlah. Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Yuriduna nawajah ya mereka itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu ziyatal hayat dunya. Dan jangan engkau memalingkan pandangan kalian. Jangan kalian memandangkan pandangan kalian untuk mengharapkan dunia. Nah, wala tuti man afalna qalbahu an dzikrina dan jangan kau mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hati-hatinya untuk mengingat kami. Ini adalah perintah Allah SWT agar kita ini bersabar. Jadi misalnya ketika ta'lim seperti ini termasuk bermunajat kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Yang demikian ini butuhkan kesabaran. Kalau tidak sabar bagaimana tinggal di kamarnya tidur. Nah, tinggal di kamarnya tidur <coughs> atau sebagaimana ayat yang salahnya tadi memalingkan pandangannya untuk mencari dunia atau mengikuti orang-orang yang telah lali dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga dalam surah Maryam Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ibadati Hal ta'lamu lahu samia? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabb langit dan bumi dan di antara keduanya. Fa'budhu. Maka hendaknya engkau beribadah kepadanya itu kepada Allah. Wastabir li ibadati Dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samia? Ya, apakah engkau mengetahui jadi selain Allah Subhanahu wa taala yang malas untuk ibadahi tidak ada lain. Allah lah yang pantas untuk diibadahi dan ini butuh kesabaran juga. Mempelajari tauhid, bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebenarnya butuh kesabaran. Butuh menghafal-hafal dalil, ila quran dan Sunnah. Butuh istihad, kesungguhan, beribadah kepada Allah, melakukan salat, melakukan puasa, melakukan ibadah haji, kesabaran juga. Baik, nah, ini dalil yang ketiga. Dalil yang, yang keempat dalam surah Yunus di akhir wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin dan ikutilah apa-apa yang turunkan kepada dirimu. Wasbir dan bersabarlah hatta yahkum Allah sampai Allah memberikan keputusan dan dia Allah yang paling baik dan paling adil dalam memberikan keputusan. Di sini dibutuhkan untuk bersabar. Bersabar sampai meninggal dunia Allah memberikan keputusan kepada kita semuanya dalam mengikuti apa-apa yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini secara sekilas pengertian as-sabr ala taatillah. Yang kedua as-sabr an maksiatillah. Bersabar dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya antahbis nafsaka an fi'lil muharramat an tahbis nafsaka an fi'lil muharramat walau ma'a wujudis sabab an tahbis nafsaka jadi engkau berusaha menahan dirimu an fi'lil muharramat dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan walau ma'a wujudis sabab walaupun disertai nah, adanya sebab. Kita sebutkan satu dalil firman Allah dalam surah Fatir, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan, perhatikan, perhatikan musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah syaitan sebagai musuh bagi dirimu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu menyeru kepada para pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Ada sini berusaha untuk menahan dirinya dari mengikuti langkah-langkah syaitan wala la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum bin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bagaimana langkah syaitan? Langkah untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, ini antahbis nafsaka an fi'il muharramat walau ma'a wujudis sabab. Contoh ma'a wujudis sabab, kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Allah sebutkan dalam surah Yusuf وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يخلف الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Saya lihat nanti dalam surah Yusuf. Wa rawadatun allati huwa fi baitiha an nafsi. Terkenal dengan Imratul Aziz atau terkenal dengan Zulaikha. Yang menggoda Nabi Yusuf. Untuk apa? Untuk berbuat zina. Nabi Yusuf adalah seorang yang sangat tampan. Dan Zulaikha adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Dia bayi di kota. Kemudian Dalam rumah. Wa ghallatil wa ghallaqatil abwab. Pintu-pintu saya tutup. Ya tinggal berdua. Nah, bagaimana kira-kira? Bisa enggak? Nah, menahan dalam kondisi seperti ini. Wa Hai Talak Dan Zulaikha mengatakan, "Yusuf, kemarilah kamu." Tapi lihat bagaimana Nabi Yusuf qala ma'adallah. Yang mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah." Innahu ahsana maswai Sesungguhnya Allah telah memperlakukan kebaikan kepada diriku. Innahu la yuhibbul zalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Kalau sampai berzina tidak akan beruntung. Kemudian kita lihat, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh-sungguh ada dua taukid. Walaqad la dan qad. Sungguh-sungguh. Zulaikha menginginkan untuk berzina dengan Nabi Yusuf. Wa hamma biha dan Yusuf pun ingin ingin berzina dengan siapa? dengan Zulaikha Imratul Aziz laula arra'a burhana rabbi kalau seandainya tidak melihat bukti dari Allah Subhanahu wa taala kalina linasrif husu wal fahsya demikianlah kami berupaya untuk memalingkan dari perbuatan jelek dan kejian innahu min ibadina al-mukhlasin sunya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas hamba kami yang ikhlas ini ada sebab apa enggak ada, ada sebab? Ada sebab tinggal satu rumah. Pintu-pintu ditutup sudah. Nah berdua, kemarilah engkau Yusuf. Nah. Tidak ada sebab saja ngelompat pagar bagaimana ya enggak? Enggak ada sebab ini. Pagar ditutup malam-malam, ngelompat pagar. Enggak ada sebab, itu ingin bersina, ingin nah, ke warnet ingin nonton film porno padahal sudah di apa? Sudah di Bagaimana kalau di hadapan kalian ini perempuan sangat cantik? Kembalilah engkau. Gimana? Bisa wan tidak kira-kira? Nah. Diletakkan di depan kalian uang 100 juta. Ini uang haram untuk kamu. Bisa wan tidak kira-kira? Nah. Berat. Ini 100 juta ini. Kayak apa 100 juta itu? Ini satu, dua, tiga, empat, lima ini baru mungkin satu meja ini lebih. Dua tingkat atau uh, empat tingkat. Ini satu juta, satu juta ditumpuk begitu. Nah, empat tingkat segini. Ini uang ratusan, ratusan ribu semuanya segini. Nah. Kira-kira bagaimana? Bisa apa enggak? Uang ada seribu aja langsung diambil. Nah, ya, di jalan juga ada seribu langsung diambil, sembunyikan. Itu baru seribu, bagaimana seratus juta? Bagaimana satu miliar? Bagaimana satu triliun? Kayak apa triliun itu? Nah, saya belum tahu. Nah, yang jelas saya belum tahu satu triliun kayak apa. Mungkin uangnya dari sini sampai pelawasan sana, dijajal satu seribu. Enam. Kalau untuk kasur mungkin bisa berapa ratus tingkat itu kalau dibelikan kasur. Nah. bisa bersabar. Coba lihat Bagaimana ketika orang rajin beribadah ketika melakukan umrah ataupun ibadah haji? Itu ada orang yang tawaf, terus tawaf terus. Nah, tapi apa? Ini punya gunting. Jadi kalau ada sabuk demikian, gunting diambil dengan kuat bawa lari. Dan orang-orang Indonesia kecil-kecil kayak begini mau nabrak orang gede sana yang tidak bisa, langsung sudah hilang pencurian teman-teman kita banyak dicuri dari Kediri ada yang curi hampir 6 juta dari Palu lebih dari 5 juta Abu Umamah 2 juta nah, Safar Kursirudinya hilang ya enggak Bandar ketika melakukan ibadah haji kalau tarawih Masya Allah dua 23 rakaat santai dua 23 rakaat gampang tapi begitu ada uang 2 juta uang 5 juta enggak bisa bersabar ada sebab Padahal kalau ketahuan di sana potong tangannya ini. Dipotong tangannya nggak tanggung-tanggung ini. Itu pun masih berusaha untuk melakukan kemaksiatan. Taib. Ini walaupun ada sebabnya. Dan ini sangat berat. Yang ketiga, as-sabr. Ala bersabar dalam menerima tegur Allah Subhanahu wa taala ay antahbis nafsaka anit tasakhud fil qaul ah, wal nah fil qaul wal qaul wal fi'l antahbas nafsaka anit tasakhuti fil qaul wal qaul wal fi'l jadi engkau berusaha menahan dirimu dari kemarahan atau kemurkaan baik di dalam hati dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Datang musibah misalnya, datang musibah. Kakinya kesandung. Luka. Nah, kalau orang tidak bersabar, bagaimana? Ada pisuhnya bajing ditambahi an. Nah, iya benda. Ada bilang moto ditambahi orang melek. <laughs> Begitu. Iya benda ini tidak bisa bersabar. Karena juga ditambahi dan apa tambah sendiri. Nah, coba iya, iya apa enggak? Tidak bisa bersabar. Nah, jadi kadang semua hewan dicerca, mulai kucing, mulai tupai, mulai anjing. Nah, tidak bisa bersabar. Datang musibah dalam hatinya, Allah ini tidak adil. Saya ini mau sholat kok kesandung bagaimana? Itu orang mau nonton TV aja selamat kakinya. Nah, ini tidak tidak bisa menahan dirinya. Itu orang mau nonton sepak bola kakinya besar besar itu. Kakinya besar besar lancar. Kami mau sholat aja di jalan sudah ini keselio, anak kesandung. Ada kemarahan dalam hati. Ada orang yang rajin beribadah. Sudah nikah tujuh tahun tidak punya anak. Saya ini rajin beribadah. Sudah tujuh tahun tidak punya anak. Itu orang tidak pernah sholat. Ya. Anaknya sepuluh. Apakah nanti akan mengatakan kalau begitu saya tidak usah sholat begitu? Nah, pensiun, biar punya anak, <clears throat> tidak bisa bersabar. Nah, tidak bisa bersabar. Dengan ucapan tadi, dengan ucapan, saya sebutkan tadi. Kadang menyebut dengan wail kecelakaan. Dan Jadi meraung-raung, ibunya mati, walah bobo. Wong tua kau mati. Nah, jadi bengak bawa ke sana kemari. Walah walah. Nah, jadi mau mau mengucapkan Allah Allah tapi walah. Nah, begitu. Dan ini banyak yang demikian dengan ucapan-ucapan. Nah, terkadang apa dengan dengan perbuatan seperti orang Syiah bagaimana? Ketika memperingati kematian Hussein bin Ali bin Talib, <clears throat> Padahal yang bunuh yang mengkhianati adalah orang-orang Syiah sendiri. Orang Syiah Kufah mengkhianati memperingati kematian Hussein dengan apa? Dengan mencabuk dalam tubuhnya dengan rantai. Kadang dengan pedang, nyobek-nyobek demikian, kadang mukul-mukul demikian sampai imamahnya lepas. Masuk di internet itu. Nah, kadang juga dengan nyembelih anaknya sendiri. Ini kenyataan memperingati kematian Hussein bin Ali bin Talib dengan cara menyiksa dirinya. Rasulullah menyatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, "Laisa minna man daraba al-hudud wa syaqqal juyub wa da'a bidawal jahiliyah." Bukan jalan kami. Dan kalau seorang mendapat musibah, bagaimana darabal khudud memukul pipinya demikian dipukul-pukul pipinya ataupun enam kepalanya ataupun tubuhnya ini ada ini bukan hanya omong kosong demikian pula wasyakol juyub juyub orang dulu di sini bukan di sini ini zaman modern ini ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW ini saku kayak begini tidak ada dulunya kalau mbah-mbah kita nyimpan uang di sini nah ya nah ada juga ini di sini nyimpan uangnya. Ini juyub namanya, robek-robek datang musibah. Wada'a awal jahiliyah dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Nah, ini semuanya berusaha untuk ditahan, baik dengan hati, dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Kalau sampai tersakut adanya kemarahan, musibah akan lepas. Misalnya anaknya ketabrak motor mati sudah terbak mobil itu terbak bus mati apakah dengan kita marah mengatakan Allah tidak adil atau lain sebagainya itu anaknya akan hidup lagi hidup lagi apa hidup lagi tidak bisa kalau sudah mati tidak akan bisa hidup lagi nah kecuali nanti yang kiamah hidup di dunia tidak bisa nah walaupun dokter kayak apapun pinternya tidak akan bisa jadi mendapatkan dua kerugian anaknya mati tidak dapat pahala. Eh, ini kerugian. Bahkan juga mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tertibus sabar min haits al-afdaliyah. Urut-urutan sabar ditinjau dari sisi keutamaannya. Mana yang paling tinggi? Sesuai dengan urutannya. Sesuai dengan urutannya as sabar ala taatillah as-sabr ala ma'asillah was-sabr ala akdarillah. Ini urut-urutannya. Dari sisi keutamaannya. Karena tadi yang pertama berusaha melakukan ketaatan kepada Allah itu sangat berat. Nah, banyak di antara manusia yang tidak bisa melakukannya. Akan tapi kalau tinjau dari sisi orang yang bersabar tersebut, terkadang kesabaran di dalam meninggalkan maksiat ini lebih berat. Seperti tadi langkah kita sebutkan. Jadi kalau ada perempuan yang mengajak kepada kita untuk berzina itu berat. Tapi kalau saat terawih 11 rakaat insya Allah itu mudah. Soal lima waktu mudah. Tapi kalau ada godaan perempuan yang sangat cantik di hadapan kita itu berat. Atau tadi uang ratusan juta. Nah, itu berat. Kesebutkan nah, tadi seribu aja karena di jalan langsung diambil. Nah, roti temanya di lemari dibongkar itu, nah lemarinya diambil rotinya. Tidak bisa bersabar. Ini kalau dari sisi orangnya, terkadang dalam menghindarkan maksiat itu jauh lebih berat. Taib. Insyaallah besok kita lanjutkan. Ilahuna.